السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله pada malam ini kita mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala berupa taufiknya sehingga kita masih bisa mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan kita dengan menghadiri pengajian agama ini di rumah yang mulia ini semoga kenikmatan ini berkesinambungan bagi kita semua sehingga tatkala kita tercabutkan nyawanya kita dalam keadaan kita mengaji ataupun mengajar. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang keutamaan ilmu dan juga mereka yang membahas tentang yang membawa ilmu itu dan tibalah saatnya sekarang ini Al Habib Abdullah Haddad ingin menjelaskan tentang sifat-sifat daripada ulama akhirat. sifat-sifat daripada ulama yang mengamalkan dengan keilmuannya sifat-sifat daripada ulama yang harusnya kita jadikan sebuah toladan dan sifat-sifat ulama akhirat yang mereka itu adalah manusia paling mulia setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ambia. <clears throat> فقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم أعلم رحمك الله Kemudian ketahuilah semoga Allah merahmati kalian semua anna lil alimi al amili bi ilmihi bahwasanya seorang alim yang mengamalkan dengan keilmuannya itu al-ma'dudi indallahi wa rasulihi min ulama'id din wa ulama'il akhirah yang terhitung di sisi Allah dan di sisi Nabi termasuk daripada ulama agama dan ulama akhirat. Alamatin mempunyai tanda-tanda tertentu. Wa amaratin dan mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Tufarriku bainahu wa bainal alim al-mukhallid. Yang membedakan antara orang alim akhirat dengan orang alim yang mencampur adukkan antara akhirat dengan dunia. Al-ma'dudi indallahi wa rasulihi min lisan yaitu ulama-ulama yang terhitung oleh Allah dan Rasulnya termasuk ulama lisan. Cuma berbicara saja tapi tidak sesuai dengan ucapannya. al muttabiin lil hawa yang mengikuti dengan hawa nafsunya. Al-mu'sirina dunya yang mendahulukan urusan dunianya alal uqba atas urusan akhiratnya. Apakah itu tanda-tanda daripada orang alim yang benar-benar mengamalkan dengan keilmuannya yang terhitung sebagai ulama akhirat itu? Katalah Habibullah Haddad, sahibul ratib, Famin alamatil alim al-ma'dudi min ulama'il akhirah dan di antara tanda-tanda orang alim yang terhitung sebagai ulama-ulama akhirat itu adalah yang pertama ayakuna khosyian. Dia seorang yang khusyuk. Tampak kehusyuan pada dirinya. Dalam mengajarnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya tampak kehusyukan. Mutawadian yang tawadu. Bagaimana saya selalu ungkapkan bagaimana Habiban Abdullah haddad saya ini. Beliau yang menjabat sebagai kutub rajanya wali 45 tahun. Rajanya wali, pemimpinnya Raja Wali sedunia itu beliau yang mengalami kitab ini. Tapi lihat, sampai pada detik akhir umurnya, masih saja beliau kalau mau mengajar itu, dia menundukkan kepalanya dulu menunjukkan akan tawaduknya beliau. Sehingga salah satu muridnya bertanya kepada beliau, "Beliau ya Habib, kenapa aku lihat, aku pandang selalu tatkala kamu akan mengajar atau memberikan nasihat selalu menundukkan kepalamu dulu?" Apa jawabannya beliau? "Iya, sampai aku pastikan diriku ini adalah orang yang paling rendah di muka bumi ini." Nah, ini orang yang yang, yang punya ilmu itu seperti itu. Jadi ilmu itu mengikat ilmu itu mengikat sebagaimana kemarin-kemarin kita baca di dalam kitab ini al ilmu yahtifu bil amal fa in ajaba wa illa tahal ilmu itu mengundang kita yang memilikinya itu untuk mengamalkan kalau diamalkan jadi barokah jadilah ilmu yang manfaat tapi kapan dia tidak mengamalkannya padahal sudah dituntut untuk mengamalkannya tapi dia tidak mengamalkannya pula maka irtahal pergilah keilmuan itu ke, pergi, pergi daripada dirinya. Ahlul Haddad mengatakan yang pergi itu bukan ilmunya, ilmunya mungkin masih ada. Tapi yang pergi itu kemanfaatannya. Yang pergi itu adalah keberkahannya. Sehingga itulah yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di mana beliau itu pernah berlindung kepada Allah Ta'ala di dalam doanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini semacam ini, ilmu yang tidak diiringi dengan amal kebaikan. Khaifan. Selain beliau itu, orang alim ini adalah seorang yang tampak ketakutan. Mengajarkan ketakutan kepada mustami'in, tapi beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wajilan, sangat sangat takut. Musyfiqan, min khasyatillah tampak kesedihan dari saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hampir susah untuk kita mendapatkan orang yang semacam ini. Orang alim yang semacam yang disebutkan ini. Zahidan fid dunya ghanian bil yasiri minha. Mereka itu zuhud dari keduniaan dan menerima dengan yang sedikit daripada dunia itu. Tapi jangan disalahartikan. Sekarang kalau kita melihat rata-rata orang alim itu orang punya, orang kaya. Tapi kita katakan bahwasanya apa sih artinya zuhud di sini? Nabi SAW mengatakan bahwa zuhud itu tidak sampai dunia itu masuk ke dalam hatinya. Dunia itu cuma di tangannya. Kalau kita melihat kepada guru saya, Abu Yasid Muhammad al Al-Maliki rahimahullah Rahmatullah, abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Beliau itu bisa dikatakan termasuk orang kayanya Mekah. Mobilnya itu 18. Waktu saya masih terakhir itu pulang itu 18 mobilnya. Mobil yang paling bagus milik beliau itu Rolls Royce. Ya di Indonesia cuma bisa dihitung. Dia punya hotel, dia punya kebun dan sebagainya. Tapi manfaat Harta itu nggak sampai dalam hati. Nggak ada pikirannya di itu di majelis kemudian coba lihat di apa usaha saya itu kenapa kok nggak laku kenapa nggak ada <laughs> seperti itu. Mereka itu orang yang tidak memasukkan dunia itu dalam hatinya tapi cukup di tangan. Habib Ali Habsi Sabil Maulid yang sekarang pada hari ini dilaksanakan haulnya. Itu setiap hari ini, setiap tanggal seperti hari sekarang ini, itu beliau itu menjamu orang-orang yang datang ke Siwun untuk melaksanakan maulid dan tidak kurang jumlahnya itu 30 ribu orang. Semuanya itu dijamu oleh uangnya sendiri. Tanpa ada bantuan dari orang lain. Dan beliau sendiri setiap hari beliau menyembelih kambing itu sebanyak 3 ekor sampai 5 ekor untuk tamu-tamunya. Tapi subhanallah Habib Ali Habsi sendiri beliau mengatakan aku seumur hidupku tidak pernah aku meminta dunia. Ya Allah luaskan dunia saya. Tidak pernah. Minta dunia itu tidak pernah. Karena apa sebabnya satu. Suatu waktu katanya beliau, aku membawa uang yang cukup banyak di kantongku. Tiba-tiba ketika aku berangkat mau menuju ke pasar, ada seorang wanita tua. Dia minta kepadaku, berikan uang kamu, maka Allah akan mencukupi seumur hidupmu. Berikan uangmu, maka Allah akan mencukupi keduniaanmu seumur hidupmu. Maka diberikan semuanya diberikan pada wanita itu. Tapi didasari dengan husnudzon. Ini yang kadang kita tidak punya. Jadi kita ini terlalu banyak keraguan, terlalu banyak kecemasan. Apa sebabnya? Ya ilmu lagi, kembali kepada ilmu. Orang kalau punya ilmu itu pasti husnudzonnya itu penuh. Orang kalau punya ilmu itu pasti dia itu tidak akan takut kepada segala hal, termasuk pada keduniaan ini. Akhirnya mulai saat itu katanya beliau tidak pernah aku sekalipun meminta pada Allah Taala supaya diluaskan risiko atau yang lainnya yang berkaitan dengan dunia tidak pernah. Sehingga yang namanya gudang tempat penyimpanan berasnya, gandumnya, uangnya itu terus penuh. Dan subhanallah ketika Habib Ali Hafsi sebelum Maulid meninggal dunia didapatkan di tempat gudangnya itu suatu bungkusan Ketika dilihat, dicermati, ternyata sendalnya, ternyata bungkusan itu isinya sendalnya gurunya Habib Bakar bin Abdullah Latos. Nah, coba lihat, nah, Habib Ali Habsi pakai mencari keberkahan juga. Sedangkan orang-orang sekarang sini banyak yang mengatakan itu syirik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini keberkahan sesungguhnya. Oleh karenanya kata Habib Ali ini di dalam kitab Kunuzus sa'adah berkatnya orang wali itu yang paling banyak itu apanya? Ada yang mengatakan bajunya. Ada yang mengatakan imamahnya, pakaiannya. Tapi mereka mengatakan yang paling kuat pendapatnya itu adalah paling berkah itu sendalnya. Karena apa? Tempat berpijaknya semua tubuh. Sedangkan Habib Ali Hafsi meneruskan ucapannya beliau, dia katakan, sedangkan kenapa beliau itu apapun yang dibawa, apapun yang dipakai oleh orang wali itu akan penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena jasad, karena bajunya itu bersentuhan dengan jasadnya. Atau sendalnya itu bersentuhan dengan jasadnya. Dan jasadnya bersambung dengan hatinya. Sedangkan hati mereka bersama Allah SWT. Wa Nah, itulah keberkahan. Oleh karenanya coba lihat kalau kita melihat ya, kalau i, e, kaitan antara keberkahan dengan ketaatan itu adalah yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana suatu waktu beliau itu mengambil batu ditaruh di telapak tangan beliau. Begitu batu itu taruh di telapak tangan beliau, subhanallah itu batu itu bertasbih. Bertasbih. Ikut dengan tasbih organ tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil itu batu diletakkan di tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka batu itu juga ikut bertasbih. Nah, kenapa berkatnya Nabi, bukan berkatnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi berkatnya Nabi. Ditaruh di tangannya Sayyidina Abu Bakar pun masih tetap bertasbih. Nah, kenapa? Keberkatan seseorang yang mulia sisi Allah. Bahkan ada cerita Haib Ali juga di dalam kitab Kunuz Sa'adah. Bagus itu kitab Kunuz Sa'adah itu. Katanya ada orang wali mandi di sungai. Taruhlah bajunya itu dicentelkan di salah satu pohon. Tiba-tiba datang pencuri, tapi jangan ditiru ini. Ya. Karena yang namanya keberkahan, kemuliaan itu Allah yang baik-baikan, nggak bisa dicari-cari gitu. Ini kebetulan saja ini. Ada orang yang mencuri baju itu. Baju itu miliknya wali Allah. Begitu dipakai subhanallah langsung orang itu diangkat menjadi wali Allah. <laughs> Nah, <laughs> ini keberkahan orang wali ini namanya gitu. Nah, tapi jangan ditiru yang semacam ini gitu. <laughs> nah, karena takutnya mencurinya yang ditiru, keberkahannya nggak dapat. Belum tentu orang-orang wali sekarang ini ya, memang kita harus susnudon kepada setiap orang. Setiap orang yang ada di depan kita kata Al Habib Ali Habsi fa'tagid li kulli imri'in talgahu al khidira. Kamu anggap setiap laki-laki yang kamu temui di jalan di mana saja, kamu anggap itu adalah Nabi Khidir. Jadi kan enak. Karena apa? Yang memberikan bukan Nabi Khidir. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi husnudzon kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya termasuk kata Ibn Abbas daripada rahmatnya Allah SWT terhadap umat ini Allah Ta'ala mengatakan ana inda donni abdi bi falyadun bi masya aku ini sebenarnya berada di dalam persangkaan hambaku terhadapku maka terserah kepada mereka Mau berprasangka apa kepada Tuhan? Oleh karenanya ini kesempatan yang baik buat kita. Kita harus berdoa kepada setiap orang yang ada di samping kita, di depan kita, yang kita ketemu. Semua ini adalah orang baik, ini adalah orang wali Allah. Lihat bagaimana Habibullah Haddad ini. Pengarang kitab ini yang sekarang kita baca ini. Di mana beliau ini mengatakan kalau sompama demi Allah kalau sompama saya melihat dengan mata kepalaku sendiri ada orang yang berzina di depan mata kepalanya sendiri. Kemudian dia hilang dari pandanganku. Kemudian setelah itu aku kembali lagi melihatnya. Demi Allah aku meyakini orang itu adalah seorang wali Allah. Nah, coba. Sudutnya luar biasa tinggi. Kenapa bisa sudut seperti itu? Ya karena ilmu. Sehingga orang semacam beliau itu melihat kepada semua manusia itu tidak melihat sekarangnya, tapi nantinya. Justru mereka itu tidak mempunyai waktu untuk melihat kepada orang lain, tapi lebih sibuk untuk melihat dirinya sendiri. Terlalu banyak aib saya, Terlalu banyak mereka-mereka itu menangisi akan aib-aib dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga mereka karena kesibukannya itu sampai mau melihat kepada aibnya orang lain itu nggak ada. Susah. Walaupun mereka mau dipaksakan bagaimana untuk melihat orang lain jelek, nggak mau, nggak bisa dia. Nah, itulah yang mereka rasakan. Kenapa? Mereka takut. Rasulullah SAW mengatakan, "Fa innal umura kullaha Urusan kita semuanya Urusan kalian semuanya itu tidak ditentukan pada awalnya, tidak ditentukan pada pertengahannya, tidak ditentukan pada akhirnya. Cukup sebagai bukti bagi kita semua. Sebagai bahan sebuah motivasi dan sebagai bahan untuk peringatan bagi kita semua. Kita ingatkan iblis, iblis itu telah beribadah kepada Allah sebanyak 80 ribu tahun sebelum dikutuk oleh Allah Ta'ala. 80 ribu tahun. Sehingga iblis itu sebelumnya itu diketahui adalah paling alimnya malaikat, paling ibadahnya malaikat. Tapi akhirnya apalagi kita berapa tahun kita beribadah? Apa yang kita lakukan? Kita lihat perhatikan sholat kita yang bagaimana sholat kita mau diandalkan. Kata Nabi SAW, leisalil lil salatihi illa Setiap orang yang sholat itu dia tidak mendapatkan apapun juga dari sholatnya kecuali yang khusyuk di dalamnya. Yang mana sholat kita yang khusyuk? Yang mana? Mari tanya kepada kita, evaluasi diri kita. Inilah yang membuat ketakutan pada kita semua. Kita ini sebenarnya, sebenarnya kalau kita memikirkan diri kita sendiri, itu sudah cukup waktu itu akan habis hanya untuk memikirkan diri kita. Bayangkan, kesempatan hidup ini adalah kesempatan yang paling berharga. Dengan kita masih hidup, berarti kita bisa bertobat kepada Allah Ta'ala dari segala dosa. Dengan kita masih hidup, berarti kita bisa menambah amal saleh kita. Dengan kita masih hidup berarti kita bisa menghapuskan segala amal kesalahan yang dulu pernah kita lakukan dengan diganti dengan amal-amal saleh. Dengan kita hidup kita bisa membalikkan hak-hak yang pernah kita ambil daripada manusia itu. Kesempatan buat kita semua. Kesempatan untuk menambah amal, kesempatan dan kesempatan itu sangat banyak dibuka selebar-lebarnya oleh Allah taala. Dengan apa? Allah taala mengatakan bahwasanya Allah menyembunyikan keridoannya di dalam setiap taat. Kita tidak dikasih tahu taat yang mana, bisa jadi taat yang kecil, bisa jadi taat yang besar, tapi justru menjadi sebab taat tersebut kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan buat kita semua. Coba kita menghabiskan pikiran kita hanya untuk melihat itu. Habislah waktu kita habis. Nggak sempat hat Walaupun hanya untuk mencari rezeki mungkin nggak sempat gitu. Apalagi cari. Mari kita pikir-pikir lagi. Nanti setelah kita meninggal bagaimana nasib kita? Ini Sayyidina Ali, uh, Imam Ali Karamullah Wajah Beliau itu pernah lagi sumpek, datang sumpeknya. Tengah malam dia pergi ke kuburan Bagi Kemudian beliau mengatakan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi Imam Ali yang mengucapkan. Maka langsung ada jawaban tanpa ketahuan siapa yang menjawabnya daripada ahlul kubur itu. Waalaikumsalam ya amiral mu'minin. Akhirnya berkata Imam Ali, "Gal ahbiru ahbirul khabar ma'indakum indakum wa sanukhbirukum Mal khabar alladhi indana. Berilah kabar kepada kami apa kabari kabar yang ada di antara kalian dan niscaya aku akan beri kabar kepada kalian apa yang terjadi kepada kami. Ini lagi sumpahnya, datang halnya katanya orang wali sekarang ini datang halnya beliau ini. Apa katanya mereka? Katanya Imam Ali, adapun kabar-kabar yang ada di antara kami, rumah-rumah kalian yang kalian bangun dengan susah payah sekarang sudah ditinggali orang lain. Istri-istri kalian yang kalian cintai sekarang sudah kawin dengan orang lain. Harta kalian yang kalian kumpulkan dengan susah payah sekarang sudah dibagi-bagi. Itulah kabar-kabar yang ada di antara kami. Lalu apa kabar-kabar yang ada di antara kalian? Apa katanya mereka? Ada suara? Katanya, adapun rambut-rambut kami sudah berserakan. Adapun tulang belulang kami sudah berserakan. Adapun mata kami sudah keluar sampai ke pipinya. Adapun perut kami sudah hilang tanpa bekas. Yang kami lakukan dulu, kami rasakan sekarang ini. Yang kami lakukan dulu, kami rasakan sekarang ini. Baik kebaikan yang mereka lakukan atau keburukan yang mereka lakukan sudah dirasakan pada saat itu. Kami sangat-sangat merasa rugi terhadap apa yang kami bisa melakukan tapi kami tidak melakukannya sampai sekarang kami merasa rugi akan hal itu ini semua kita akan rasakan itu semua jangan sampai kita berharap kita begitu sayangnya kepada istri begitu sayangnya kepada anak-anak kita nanti setelah kita meninggal adakah di antara mereka satu saja ayo temani saya di kuburan mereka nangis ya benar mereka nangis tapi nangisnya mereka nggak bakal lebih dari tiga hari setelah tiga hari selesai bahkan banyak sekarang ini karena sudah banyak sinetron kalian dilihat Nangisnya sebentar. Selama jenazah masih ada. Jenazah keluar sudah rumah lah. Ah, udah selesai. Habis sudah nangisnya. Mau dipasangkan nangis enggak juga. Makanya kalau ada orang ditinggal mati ayahnya, ibunya, dan sebagainya nangis. Seakan-akan dia itu menjerit. Berteriak-teriak. Wah siapa lagi yang akan menanggung saya dan sebagainya. Nangis seakan-akan tidak ada lagi sudah kehidupan selanjutnya. Kalau disuruh diam nggak mau diam, kamu kasih tahu aja kepada dia. Eh, kamu mau nangis sampai berapa hari? <laughs> Pasti dia, pasti dia nggak bisa menjawabnya. Iya sekarang kamu begitu, nanti besok sudah nggak nangis lagi. Kalau kamu itu terus-terus meronta-ronta begini, ah, gini aja sudah. Kamu sayangkan sama apa kamu, gal iya. Ayo kalau begitu kamu ikut aja dikubur sama-sama. Mau nggak kira-kira? Nggak ada yang mau. Itulah nasib kita. Kasihan deh. Siapa yang, yang yang memperhatikan kita siapa? Siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Makanya Nabi SAW mengatakan, jadi kita itu pemuji Nabi sebaik-baik Nabi. Semuanya sudah diajarkan, semuanya sudah diterangkan, semuanya sudah dijelaskan kepada kita semua. Di mana pernah Nabi SAW mengatakan, Ya nu adam mali mali wa ma malu. Ada banyak ada yang mengatakan ini loh hartaku ini mobilku ini rumahku ini tanahku dan sebagainya ini tokoku. Yang mana hartamu? Kata Nabi Muhammad. Mari kita benar-benar dengarkan apa ucapan Nabi ini supaya kita itu jangan sampai termasuk yang rugi. Wa ma malu kata Nabi Muhammad, illa ma akalta fa'aflaik. Au labista fa'ablaik, au tasaddaq fa'abgait. Wa ma siwa zalika fadahibun, au tarikuhu linnas. Kecuali yang kau makan sampai habis, kecuali yang kau pakai sampai usang, kecuali yang kamu sodakokan dan itu kekal untukmu, disimpan untukmu, dan selain daripada tiga hal itu, itu pasti akan hilang nantinya suatu waktu. Berapa banyak orang bangkrut, itu termasuk yang zahid bangkrut hilang sudah tadi dikasih kesempatan kasih modal kamu bisa bantu masjid kamu bisa bantu pondok kamu bisa bantu fukara kamu bisa bantu para janda-janda kamu bisa bantu para miskin nggak kamu gunakan sekarang dicabut ah baru penyesalan modal itu diberikan Allah Taala dan tidak bisa ada satu orang pun yang bisa menolak kekayaan tidak akan bisa satu orang pun yang bisa menolak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kita dianjurkan untuk selalu membaca wirid yang berbunyi Allahumma la mani'ah lima atait wala mu'tiyah lima mana'at wala yanfa'udzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada, tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa mencegah kalau engkau ingin memberi. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberi kalau engkau mencegah. Tidak bisa dicegah. Suatu aturan Allah yang sudah dibagi-bagikan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tahu itu adalah bentuknya itu modal dari Allah Taala modal untuk kita semua kenapa kok bisa bisanya kita itu tidak menggunakannya kok kita tidak bisa tidak memikirkan untuk yang akan datang nanti apa yang akan kita bawa nantinya apa yang menyenangkan kita nanti di kuburan ya tidak lain kecuali amal kebaikan kita bukan keluarga kita oleh karena itu marilah kita banyak-banyak memikirkan diri kita sendiri kalau kita meninggal nanti maka mereka cukup hanya menyampaikan mengantarkan jenazah kita ke dalam kuburan setelah itu selesai ya kalau seumpama anaknya soleh dia mungkin akan bacakan fatihah mungkin pertama kali seminggu sekali datang nanti lambat laun sebulan lambat laun setahun sekali lambat laun dua tahun sekali dan begitu seterusnya namanya orang kalau masih ada diingat kalau sudah nggak ada hilang selesai sudah itu yang akan kita hadapi nantinya. Lalu kita bagaimana? Ya tergantung kepada siapa? Enggak tergantung kepada siapa-siapa, tergantung kepada kita sendiri. Untuk sekarang masih hidup. Oleh karena Habiban Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, selama kita masih hidup, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang paling besar. Gunakan kesempatan hidup ini. Untuk apa? Untuk bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Sesuai dengan firman yang Allah Ta'ala, Man amila salihan fa fali nafsi, wa man asaha fa alaiha. Orang yang beramal kebaikan untuk siapa? Bukan untuk orang lain, bukan untuk ibunya, bukan untuk anaknya, untuk dirinya sendiri. Wa man barang siapa yang berbuat kejelekan maka bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Demi Allah, yang namanya keapesan pasti akan didapatkan dengan kemaksiatan. Itu sudah dikatakan Allah taala. Sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad wa huwa sadiqul masduq. Coba lihat kita sekarang. Kebenaran kenyataan, kepastian daripada apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya beliau sudah bisa memperkirakan di dalam hadisnya di mana beliau mengatakan nanti tidak akan terjadi kiamat ini kecuali yang namanya negara-negara Arab, Al-Arab ini akan dikuasai oleh mereka orang Rom. Coba lihat sekarang. Dari mulai Mesirnya, Tunisianya. Nah, itu sudah dikuasai oleh Rom. Siapa Rom? Ya orang Eropa itu. Amerika itu. Nah, ini sudah nggak bisa ditolak, sudah sunnatullah. Kenapa kita menjurus kepada hari akhir? Kita menjurus kepada hari kiamat. Tapi kita harus ingat selalu kepada firman Allah SWT, "Wa ya'ballah illa an yutimma Apapun yang mereka lakukan dengan mereka itu memprovokasi semua alam, semua dunia bahwasanya Islam ini adalah terorisme dan sebagainya. Bahkan di dalam eh, dikatakan oleh salah satu orang yang pernah masuk ke markasnya intelijen Amerika itu, itu di situ di dalam di dalam sendiri di di tempat yang sangat tersembunyi berlapis-lapis pertahanan di situ disebutkan ada sebuah gambar yang pakai imamah kemudian di situ ditulis di bawahnya the big terrorist al Mahdi. Jadi mereka tahu Mahdi bakal ada, mereka tahu dan mereka tahu bahwasanya mereka yang menghancurkan mereka itu adalah Nabi Mahdi. Tahu mereka. Oleh karenanya sebelum itu keluar betulan, mereka ingin menantang sunnatullah, ketetapan Allah yang sudah dikatakan Nabi Muhammad. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, begitu percayanya kepada hadisnya Nabi Muhammad. Kok kita orang Islam nggak percaya gitu? Kenyataan, semuanya kenyataan. Satu demi satu sudah diuraikan oleh Nabi Muhammad. Satu demi satu juga sudah terlaksana. Terbukti. Kok bisa-bisanya kita itu tidak sampai kadang-kadang kita tidak ragu atau tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Semua akan menjadi kenyataan. Yang namanya keberkahan akan didapatkan dengan ketaatan kata Nabi Muhammad. Yang namanya ke kemaksiatan akan membe membekas kepada dirinya keapesan. Bukan hanya dirinya, bahkan keluarganya juga akan merasakan keapesan itu. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ilah nyutim manurahu. Walaupun mereka seperti itu, tapi kita harus yakin. Jangan sampai kita ragu terhadap Al-Quran, jangan sampai kita ragu terhadap hadis. Karena ini adalah benteng terakhir bagi kita semua. Apa itu? Allah menolak. Kecuali pasti yang namanya agama ini terus akan berkembang. Setelah terjadi serangan 11 September itu bukan tambah surut kaum muslimin, tapi tambah banyak jumlahnya mereka. Sekarang sudah hampir satu miliar setengah di dunia ini dari penduduknya 4 miliar ini. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Tidak akan berkurang. Tapi justru yang mereka yang dari Yahudi masuk Islam, Nasrani masuk Islam, kuat keimanannya kita justru yang kaum muslimin yang tambah lemah keimanannya azubillah. Oleh karena itu para hadirin, mari kita gali untuk kita masih hidup. Ini kita hadir seperti ini pengajian ini pahalanya besar. Ini sebuah amal ibadah buat kita. Kita niat ya Allah, semoga dengan amal ibadah ini engkau ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah semoga dengan amal ibadah ini engkau menghapuskan segala macam dosa yang kami lakukan dulu yang sampai sekarang ini kami tidak tahu apakah sudah dimaafkan olehmu atau belum dimaafkan ya Allah. Harusnya kita seperti itu. Kita harus takut. Jangan merasa kita yang lebih baik daripada orang lain. Siapa yang lebih baik? Lebih baik atau tidak, kamu jelek atau tidak, itu seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani. Seorang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, sampai amal yang kepada Nabi Muhammad disampaikan oleh Allah. Begitu pula kita, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi sampai amal kita pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan senang kalau amal kita baik. Nabi Muhammad akan sedih kalau amal kita jelek. Ini saya buat kalau ini dikatakan Dikatakan Nabi Muhammad kalau engkau wahai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang besar kalau bertemu dengan Uwais al ini mintalah kepada dia supaya minta doa kepada Allah supaya mengampuni dosa-dosa kamu. Seperti satu orang Uwais Al-Qarani bisa memberikan syafaat orang Arab semuanya. Nabi yang memuji ini. Tapi lihat bagaimana oh, kehidupan Uwais Al-Qarani. Ketika ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, siapa sih Uwais Al-Qarani di antara kalian? Kami mengenalnya seperti orang gila. Kalau bertemu dengan anak-anak kecil, maka mereka itu berlarian, berebutan untuk mengambil batu dilempari. Dan coba apa yang dikatakan oleh beliau ketika dilempar oleh anak-anak kecil itu? Pilih-pilihlah. Ngelemparnya itu pilih-pilih. Jangan sampai kena lidahku, mulutku. Jangan sampai kena kakiku, betisku. Karena kalau kena lidahku, aku tidak bisa berzikir pada Allah. Kalau sampai kena betisku, aku tidak bisa pergi ke masjid untuk melaksanakan berjamaah. Pilih-pilihlah, cari tempat-tempat yang tidak membahayakan diriku. Ini beliau yang mengatakan ketika suatu waktu beliau mencari makanan sisa-sisa daripada makanan manusia. Lagi cari-cari makanan begitu rebutan ada anjing datang. Dia menyerobot makanan yang sudah diambil tadi sudah disidikan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani. Apa katanya Uwais Al-Qarani? Wahai anjing, rizkiku, rizki, rizkiku, rizkimu, rizkimu. Jangan rebutan. Kamu akan dapatkan rizkimu katanya. Tahukah engkau anjing? Apa kata dia? Tahukah engkau anjing? Aku ini tidak tahu apakah aku lebih baik atau kamu yang lebih baik. Anjing. Bukan manusia ini. Tapi lihat bagaimana husnudzonnya beliau. Dia melihat anjing pun dia tidak merasa bahwasanya dirinya lebih baik daripada anjing itu. Kalau aku nanti meninggal dalam keadaan seperti ini, dan aku bisa melewati sirat, berarti aku lebih baik dari kamu. Tapi kalau aku bukan meninggal seperti sekarang ini, atau aku jatuh ketika melewati sirat, berarti engkau lebih baik daripada aku. Adakah sesuatu yang seperti ini terpikirkan dalam diri kita? Ini Uwais al yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka, beliau merasa dirinya tidak ada bapaknya. Bahkan kepada anjing pun tidak ada bapaknya. Oleh karenanya mari jangan kita berspekulasi dalam urusan akhirat. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Kita kalau kita melihat kepada kita kitab ini sebagai apapun kita. Sebagai orang alim. Sebagai seorang umat Nabi Muhammad. Sudah jauh-jauh daripada apa yang, di, yang disifatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan hanya satu rahmatnya Allah Ta'ala ridhonya Allah Ta'ala syafaatnya Nabi Muhammad SAW Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim selamatkanlah kami semua Ya Allah kami datang ke tempat ini untuk meraih ridhamu ya Allah. Untuk mengharapkan rahmatmu ya Allah. Jadikanlah hak malam ini menjadi sebab. Engkau telah tetapkan kami semua. Semua warga bangil. Semua kaum muslimin yang ada di muka bumi ini ya Allah. Ampunkan segala dosa mereka ya Allah. Naikkan derajat mereka semua ya Allah. Berkat Nabi Muhammad SAW. Ridhoi mereka semua ya Allah jadikanlah kami termasuk orang yang hidup di dunia ini bahagia, di alam mahsyar bahagia, di alam barzah bahagia, dan nanti berbahagia karena minum dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa an-nar, Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.